abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib setelah kita melaksanakan salat maghrib berjama berjamaah di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Darmasraya, maka kita lanjutkan kajian di Fakultas al Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan ini kita masuk kepada sesi ke-33 dan kita akan membahas tentang bab syarat diterimanya puasa dan ada bonus soal jawab dari Ahuna dari Surabaya. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabihi Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Asyartu rabi' al-itaqah. Syarat yang keempat adalah al-itaqah. Maka al-itaqah di sini adalah syarat yang terakhir dari surutil wujub. Dan yang diinginkan dengan al-itaqah adalah al-qudrah kemampuan. Dan al-qudrah di sini di dalam syarak kembali kepada dua perkara. Yang pertama as kesehatan badan, dan yang kedua al-iqamah, tinggalnya dia di tempat tinggalnya, di negerinya, di rumahnya dalam keadaan tidak safar. Maka syarat al-itaqah sebagai surut al-wujub sesuai dengan madhab Imam ash shafii wal Hambali dan juga Maliki maka mereka mensyaratkan al-itaqah maka al kudrah wal itaqah adalah syarat dari kewajiban seseorang dari puasa Ramadan maka yang keluar dari makna al-itaqah adalah al-ajiz. Yang mana dia adalah dalam keadaan lemah, tidak mampu untuk berpuasa. Maka dia kembali kepada ima al-marid ataupun ima musafir. Karena orang yang musafir ajiz. Apalagi makna musafir di sini di zaman dahulu, di zaman Nabi. Musafir dari Makkah ke Madinah. Maka menggunakan onta ataupun himar yang mana jarak yang ditempuh kalau di zaman sekarang melalui highway 5 jam, maka bisa jadi dua hari, dua malam, dan sebagainya. Maka yang diinginkan dengan al qudroh kemampuan di sini, keluar kepadanya orang yang sakit dan orang yang musafir, keduanya tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Maka disebutkan pendalilan oleh penulis dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Maka yang pertama Allah berfirman, Fattakullah mastata'atum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'atum. Dari apa-apa yang Allah berikan kemampuan kepada kalian. Dan ayat yang kedua Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tidaklah Allah memberikan taklif kewajiban bagi seseorang illa wus'aha kecuali orang-orang ini mampu untuk melaksanakannya. Dan pendalilan yang ketiga, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Maka dinafikan oleh Allah tidak ada agama ini bagi pengikutnya min haraj dari permasalahan haraj Makna haraj adalah hat aso Adribuhuma. Makna haraj adalah membuat mereka itu menjadi berat. Adapun dalil dari Abi Hurairah di dalam hadis yang muttafaqun alaih Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dauni mataraktukum. Inna mahalaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Maka syahid pendarilannya di akhir, maka maknanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'uni ma taraktukum." Maka tinggalkanlah dari apa-apa yang aku tinggalkan atas kalian. Jangan mencari-cari yang tidak dilaksanakan, maka dianggap sebagai sunnah. Tidak. Maka telah Selaka orang-orang yang sebelum kalian dikarenakan banyak bertanya dan banyak menyelisihi dari nabi-nabi mereka. Maka poin pendalilannya sekarang kum an syai'in fajtanibuh. Jika aku melarang kepada kalian untuk melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan, fajtanibuh jauhilah. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka jika aku memerintahkan kepada kalian dari perkara-perkara yang wajib, fa'tu minhu mastata'tum kalian mengambilnya dengan kemampuan kalian. Maka ini wajah pendalilan bahwa tidaklah dari melaksanakan kewajiban kecuali dengan kemampuan. Maka kalimat wa tukum an syai'in fajtanibuh di sini disebutkan untuk sifat yang larangan. Jika aku melarang kalian maka tinggalkanlah. Maknanya segala yang dilarang itu langsung ditinggalkan. Maknanya apa-apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Karena lafaz syai'in wa idha nahaitukum an syai'in maka syai'in nakirah Fisiyaki siyaqi Mana syarat tidak? Jika aku melarang kalian an syai'in dari segala sesuatu, fasayin nakirah datang di siak syarat ida nahaitukum maka di ilmil usul memberikan makna umum. Ayat kullu maharoma kullu mahurima wa nuhya di dalam syariat Islam ini lazim an yutrok wa yujtanab. Wajib bagi ditinggalkan bagi kaum muslimin dan dihindari. Dan ini adalah keumuman yang bersifat umum tidak bisa terkecualikan kecuali dengan darurah. Karena Allah berfirman, "Waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." di surat Al-An'am. Maka telah ditafsirkan dijelaskan perkara-perkara yang diharamkan kecuali apa-apa yang diberikan perkara yang mutor padanya. Maka tatbiknya seperti memakan mayit ataupun memakan daging babi ataupun memakan binatang-binatang yang sudah mati seperti mati tenggelam maka semuanya ini diharamkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an seperti Allah berfirman hurimat alaikumul mayitah waddamu walahmul khinzir maka diharamkan semuanya namun disebutkan di akhir ayat famanitura fi mahmasatin ghaira mutajanifi li itsmin fa innallaha ghafurun rahim. Dan juga di ayat, di ayat yang tadi ilamat turirtum ilaihi kecuali jika memang dia itu menjadi darurah maka tidak apa-apa untuk kelangsungan hidup seperti di zaman dahulu safar yang melewati gurun pasir Kemudian qadarullah hilang dari tunggangannya. Karena tidak diikat dengan kuat, hilang. Maka akhirnya dia harus berjalan di padang pasir tanpa bekal. Bekalnya di tunggangannya. Maka dia berjalan dan berjalan. Ternyata didapati ada bangkai dari binatang. Dari sisa hasil makanan binatang. Maka di sini dia mutor. Dia terpaksa. Darurah untuk memakannya. Maka di sini boleh menjauh, di sini boleh keluar dari perkara-perkara yang diharamkan. Adapun permasalahan yang tidak berhubungan dengan darurah maka harus dijauhi. Adapun dalil syahidnya juga wa ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Maka jika diperintahkan kepada kalian dari perkara-perkara yang wajib, maka penuhilah. Namun di sini ada takdir. Apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Disyaratkan al itokoh kemampuan. Dengan syarat jika memang kalian mampu. Maka sifat perintah di sini di dalam agama Islam yang mana Allah Maha pemurah lagi maha penyayang atas hambanya. Disebutkan di sini jika kalian diperintah, diamrin dengan sesuatu, maka fa'tu minhu mastata'tum. Datangilah dia tetapi dengan sebatas kemampuan kamu. Maka seperti pendalilannya di ayat yang sebelumnya mas mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan al-qudrah dan al-itaqah. Maka inilah pendalilan dari Al-Qur'an dan juga pendalilan dari As-Sunnah. Kemudian setelah penulis beristidlal dengan Al-Qur'an dan juga dengan sunnah dari Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Kemudian juga beristidlal dengan penyebutan ayat Al-Quran dan juga hadis. Lalu kenapa tujuannya di sini disebutkan Al-Quran dan hadis? Ingin menjadikan pendalilan bahwa telah ada tarkhis rukhsah di Al-Quran tentang orang-orang yang tidak mampu seperti sakit ataupun musafir. Maka inilah sebabnya penulis menyebutkan pendalilan Al-Quran dan hadis yang setelahnya. Maka berkata penulis, Qala ta'ala famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhor. Disambung dengan hadis Jabir, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa minal bir as-saumu fi safar. Laisa minal bir as-saumu fi safar muttafaqun alaih. Maka setelah penulis menyebab, menyebutkan empat dalil yang bersifat umum tentang kita ini harus mengikuti syariat tetapi disyaratkan dengan al-qudrah wal itaqah la tajlis sakada. Maka masuk kepada kaidah la wajibun ma'a ajzin awil masaqah tajlibut taisir. Masuk kepada kaidah al-amah, al-kaidah al-fiqhiyah tidak ada kewajiban dengan ketidakmampuan dan tidak ada al-masaqah kecuali mengharuskan dia untuk dipermudah. Itulah agama Islam. Mudah. Tidak mampu berpuasa. Kenapa? Karena saya sakit. Ya sudah. Puasa di tempat yang lain. Di waktu yang lain. Dan begitu pun, waduh saya safar ke Jakarta. Dan sekarang tiket pesawat mahal. Maka saya harus menggunakan bis ataupun jalan darat dan sangat berat. Maka tidak bisa puasa. Ya sudah berbuka. Maka di sini Islam itu mengajarkan kepada kebaikan dan kemudahan. Maka oleh sebab itu dijadikan oleh penulis di sini dalil dari Al-Qur'an, "Pemangkana minkum maridon au ala safarin." Jika di siang Ramadan dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan safar yang melelahkan, maka berbukalah, tidak apa-apa. Namun apa? Fa'idatun min ayamin ukhar, maka takdirnya fa'alaihi iddatun min ayamin ukhar, wajib tapi dibayar di hari yang setelahnya. Dan begitu pun hadis Jabir diinginkan oleh penulis untuk menjelaskan tentang keburukan bagi mereka orang yang memaksakan diri. Di mana dia dalam keadaan safar, apalagi misalnya dia tidak biasa dengan jalan darat ke Jakarta, maka akhirnya dia muntah-muntah di siang Ramadan. Maka dalam keadaan muntah-muntah dia sakit, tidak mau berbuka. Ah, tanggung. Maghrib, ah, tanggung maghrib. Muntah, muntah, dan sakit lemas. Maka di sini disebutkan oleh Nabi, Laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukan dari kebajikan. Bukan dari ibadah yang benar. Seseorang dalam keadaan sulit. Padahal telah diberikan rukhsah oleh Allah. Kemudian dia tetap melaksanakan puasa dalam safarnya. Dan menyebabkan dia sakit, masakoh, dan sebagainya. Seperti orang yang muntah-muntah di jalan darat, maka lemas badannya butuh kepada minuman terutama, dehydration. Maka akhirnya di sini dia memaksakan masuk kepada celaan Nabi. Laisa minal bir asawmu fis safar. Bukan dari kebajikan melaksanakan puasa dalam keadaan sedang bersafar. Maka inilah pendalilan dari dua pendalilan yang diinginkan oleh penulis di sini bahwa dari syarat kewajiban puasa adalah kemampuan. Di mana penulis beristidal dengan keumuman ayat dan hadis, kemudian di yang terakhir beristidal dengan ayat Al-Qur'an yang spesifik apa? Bolehnya berbuka bagi orang yang safar dan sakit. Dan juga lebih spesifik lagi di hadis Jabir bahwa Nabi menyebutkan laisa minal bir maknanya celaan, bukan dari kebajikan. Seseorang berpuasa dalam keadaan terpaksa memaksakan diri akhirnya lebih parah badannya sakit. Allah lebih mencintai kaum muslimin diberikan rukhsah. Orang ini tidak mau memberikan rukhsah. Maka akhirnya dicela oleh Nabi dengan ucapan Laisa minal bir. Penafian dari kebajikan adalah keburukan. Sehingga maknanya dari keburukan. Dari ketidakbajikan. Dari ketidakbaikan. Seseorang melaksanakan puasa dalam keadaan safar dan puasanya menyebabkan dia lebih sakit. Maka ini pendalilan dari penulis tentang kaidah atau syarat yang keempat al-itaqah maka dengan selesainya al-itokoh, terpenuhilah empat syarat wujub. Siapa yang bisa menyebutkan indak ya Aba Umir, mafa'ala nugair. Indak ya Aba Umir, sebutkan surut al-wujub yang empat apa saja di matan. Ah, al-Islam kedua al-aql wa salif al-bulug keempat al itokoh Maka maknanya di sini Masuk bulan Ramadan. Diwajibkan untuk berpuasa. Sekarang kita melihat kewajiban puasa itu untuk siapa? Pertama, muslim. Di sini semua muslim. Maka dipersempit lagi. Seperti si Hudaifah, Abdurrahman, Rafiq, Muhammad, Hebri. <laughs> belum balik. Belum lurus. <laughs> Dan sebagainya. Afwan, sudah disunat? Hah? Sudah, alhamdulillah. <laughs> Alhasil di sini belum balik, maka belum wajib. Dan begitu pun tidak berakal. Muhammad berakal atau tidak? Hah? Di sini misalnya orang gila ataupun terkena akalnya hilang sementara seperti epilepsi. Maka di sini meskipun umurnya sudah genap balik tetapi akalnya hilang, tidak wajib. Maka syarat yang ketiga dan kedua, al-akal wal buluk. Syarat yang keempat, mampu atau tidak. Sekarang dari kita semua yang di sini sudah akil, sudah mempunyai akal dan balik, dan juga muslim, tapi dia dalam keadaan sakit. Maka aku kalau puasa, sakit sudah. Apalagi asam, lambung misalnya. <laughs> Al-muhim dia tidak bisa berpuasa. Terus yang kedua, dia safar. Dia tidak sakit tetapi safar, masakoh, muntah-muntah dan sebagainya. Maka di sini tidak wajib lagi untuk berpuasa. Itu makna dari surut al-wujub. Sudah berapa menit? Baru 22 menit. Baik. Sekarang kita masuk kepada bab yang setelahnya. Maka di bab yang setelahnya masih dalam keadaan surut asyam, namun di sini disebutkan surut asyihah. Maka setelah selesai dari surut arabe al-itaqah, kita masuk kepada surut asyihah. Syarat sahih. Maknanya, ibadah puasa kita bisa diterima. Itu makna dari permasalahan ini. Asani, apa makna sani? Dari jenis surut, surut sehah. Karena penulis di sini melihat surut puasa itu kembali kepada dua saja. Surut wujub dan telah selesai empat perkara. Wasani maknanya surut-surut yang kedua adalah surut sehah. Syarat sahihnya. Asartul awal an-niyah. Maka syarat yang pertama adalah an-niyah. Maka ketahuilah ya ibadah Allah Bahwa surut dari sihah ini adalah madhab dari Malikiyah, Al-Hanabilah, dan Al-Hanafiyah. Maka mereka menjadikan surut sihah di dalam syarat Maka al-ibadah tidaklah dia itu dibangun kecuali terpenuhi dari surut-surutnya. Jika tadi empat terpenuhi pada seseorang seperti kita ambil di sini dari bapak-bapak. Satu orang dari bapak-bapak yang ada di depan kita ini terpenuhi empat syarat. Apa itu? Seorang muslim. Akil, balik, dan mampu. Karena dia memang tidak safar di bulan Ramadan itu dan juga dia dalam keadaan fit, tubuhnya sehat. Maka masuk kepadanya Ramadan. Maka wajib di dalam Al-Qur'an fal yasumhu, wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa. Dari surut wujud dia terpenuhi. Maka di saat ditanya apakah puasanya jika dia berpuasa diterima atau tidak, ini baru kita katakan bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Kenapa kan terpenuhi tadi empat syarat wujud Naam, terpenuhinya hanya syarat wujud saja. Bahwa diwajibkan baginya untuk melaksanakan puasa masuk kewajiban itu. Namun masalah diterima atau tidak masih ada syarat-syarat yang lain. Berapa syaratnya? Disebutkan di matan ada dua syarat. Pertama, aniyah. Jika dia tidak meniatkan berpuasa maka tidak diterima puasanya. Dan yang kedua, tabi Tuhan. Dia harus meniatkan di setiap malam-malam Ramadan. Bahwa besok Ramadan, maka itulah dari makna tabi niat, Meniatkan di malam harinya. Maka inilah dari dua syarat yang harus dipenuhi syarat usihah. Yang pertama an-niyah, Muhammad Kum. Dan yang kedua juga adalah meniatkan di malam hari. Dan insya Allah ini akan kita bahas di pelajaran yang akan datang dan kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Karena sekarang akan menjawab pertanyaan dari saudara kita. Dan pertanyaannya di sini tertulis. Berarti bisa dibaca oleh ahuna-huna. Soal dari masyarakat Ibu di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Begitu juga para ahli sunnah salafiyin. Amin. Kami ada soal Ustaz dari hadis berikut. Para syuhada itu ada lima golongan yang terkena tahun penyakit karena bakteri pada tikus maupun diare atau sakit perut, tenggelam, terkena runtuhan dan syahid di jalan Allah. Al Muslim. Dan hari di atas mohon sedikit penjelasan tentang sakit perut maupun ini. Apakah tiada memang yang bisa menguras tenaga seorang hingga pingsan atau meninggal? Adakah gambarannya seperti ini dengan dalil sahih? Lalu bila bulan atau bulanan terkena maupun ini yang terjadi wa'alaikumsalam di kamar mandi dan sangat meres tenaga dan bulan-bulanan dan merasa takut ajalnya tiba. Bolehkah bulan atau bulanan disuruh melakukan kamar mandi dalam hati karena bulan atau bulanan tidak ada tanggal untuk berdiri dan akuan sedang di orang yang tidak terkontrol. Jazakallah saya wa barakallahu dan saya dan klarifikasinya. Thank you. Bismillah. Tentang permasalahan hadis yang disebutkan, maka permasalahan hadis orang yang sakit perut dengan lafadz al-mabtun itu adalah syahid, maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih yang disebutkan oleh penulis dari lima orang yang mati syahid. Disebutkan as-suhada khamsatun. Orang-orang yang dianggap mati syahid di dalam syariat ada lima. Yang pertama, al-mat'un. Apa mat'un? Orang yang terkena sakit ta'un. Dan yang kedua, wal mabtun. Orang yang mati dikarenakan terkena penyakit perut. Dan yang ketiga, al-gorik yang tenggelam. Dan yang keempat, yang tertimpa reruntuhan. Dan yang kelima, asahi fisabilillah. Orang yang mati syahid. Maka di sini hukumnya disamakan dengan mati syahid. Namun prakteknya dari permasalahan dimandikan dan dikafani maka ada sedikit perbedaan terutama orang yang mati syahid telah banyak hadis-hadis orang yang mati syahid maka cukup dengan dia itu dengan pakaian yang ada cukup disolatkan dan langsung dikuburkan. Karena pakaian dan luka-lukanya akan menjadikan persaksian bahwa dia itu mati syahid. Ini yang beda dari segi empat yang lainnya. Dan juga di dalam hadis yang berkesendirian Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam al-mabtun syahid wal mat'un syahid maka disebutkan hanya dua Orang yang sakit perut, mempunyai penyakit perut dan mempunyai penyakit taun maka dia mati syahid. Di sini meminta penjelasan apakah yang diinginkan dengan al-mabtun, penyakit perut. Ditafsirkan oleh para ulama terdahulu dan ulama di zaman sekarang seperti di suruhat hadis ini dari Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibnul Utsaimin dan juga fatwa-fatwa Syekh kami Mukbil bahwa makna al-mabtun adalah orang yang terkena penyakit perut. Maka di sini bisa dari segi faidah kita masuk kepada pembagian dari jenis-jenis penyakit yang ada di kedokteran. Maka ada maka dari penyakit yang ada di kedokteran terbagi misalnya jihaz al-batini. Maknanya sistem dari pencernaan. Maka ini bisa dijadikan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan yang ada di perut. Bisa jadi dia dari mabtun. Kalau ditanya misalnya orang ini sakit batu ginjal ataupun gagal ginjal. Kemudian meninggal. Nah, bisa jadi apa tidak dia sakit perut? Hmm? Kembali kepada pembagian tadi. Ginjal masuk kepada sistem urin, bukan sistem pencernaan. Disebutkan di Arab jihaz bauli. Jihaz itu adalah sistem kencing yang terdiri dari ginjal, kemudian ureter, kemudian kandung kemih, kemudian alat untuk mengeluarkan baik Mr. P ataupun Mrs. P itu yang dinamakan dengan sistem dari Yurin. Maka wallahu alam semua penyakit yang berhubungan dengan sistem dari jihad jihaz ini kalau Arabnya kalau di Indonesianya tadi kami sebutkan apa sistem pencernaan maka di sini bisa dikatakan dengan sakit perut. Maka kalau begitu masuk kepada apa saja. Walau alam di saat kita memakan makanan disitulah masuk. Sehingga mulai dari sakit lambung. Maka lambung masuk kepada perut, sistem pencernaan. Maka dari lambung, ayo kita belajar biologi dulu, merajaah. Dari lambung kemana? Ke usus 12 jari. Mana usus besar? Ke usus 12 jari. Di usus 12 jari, setelah tadi dikunyah di mulut, masuk ke lambung. Di lambung dikeluarkan asam yang asam ini memberikan faidah untuk meng menghancurkan dari makanan yang tadi dikunyah. Sehingga kadang-kadang orang terkena asam lambung dan sebagainya karena asam yang keluar untuk membantu pencernaan, dinding-dindingnya tidak mampu dikarenakan banyak makan cabai <laughs> dan yang lainnya. Banyak merokok masuk juga. Maka di sini masuk kepada pencernaan adalah sistem lambung. Maka kemudian dari lambung masuk kepada usus 12 jari. Di sini di usus 12 jari dia mulai dipres. Yang mana usus 12 jari berfungsi untuk mempersiapkan dari makanan-makanan yang sudah terkena asam lambung tadi agar difermentasi. Setelah itu masuk usus halus, baru diabsorption, penyerapan. Maka usus halus adalah alat yang paling kuat absorpsinya. Makan sekarang aspirin dalam waktu beberapa detik yang tadinya sakit kepala hilang. Atau jangan iklan lah beberapa detik. Beberapa menit hilang sakitnya, panasnya. Kenapa? Karena sistem absorpsi tadi. Diambil dari zat-zat di obat tersebut, kemudian mengobati. Yang bersifat antipiretik ataupun antihistamik macam-macam dan juga killer pain maka masuk kepada usus halus setelah di usus halus yang panjang ini maka selesai absorption diserap makanan yang tersisa ataupun ampas dari makanan dari yang kita makan dimasukkan ke apa? Ke kolon bahasa Inggrisnya colon bahasa ininya apa? Usus besar. Maka usus besar panjang. Dia mulai dari kiri, kemudian ke kanan. Kemudian bersambung ke anus. Ke tempat pengeluaran. Maka di situ disimpan sudah tidak bermanfaat lagi. Ini semuanya sistem dari pencernaan. Jihad al-habm. Maka wallahu alam dari pertanyaan al-mabtun Da'ul butun. Disebutkan oleh para ulama penyakit perut. Maka yang berhubungan dengan sistem pencernaan tadi baru dia bisa dimasukkan kepadanya. Ayo kita berikan contoh. Orang terkena penyakit kolera, disentri, masuk apa tidak? Kolera disentri apa yang terserang? Baik, di usus. Kebanyakan di usus, misalnya halus dan juga usus besar. Kemudian tipes. Mati karena tipes. Bisa apa tidak? Apa tipes yang terkena? Apa sebab dari tipes? <laughs> tipes dikarenakan virus yang bernama Salmonella typhosa. Yang mana dia itu akan menyerang di dan berkembang biak di usus halus. Maka usus halus yang kena. Dan nanti usus halusnya akan luka-luka dan borok dan bahkan bisa jadi bolong. Maka Orang yang meninggal dikarenakan pencernaannya, usus halusnya rusak, masuk kepada syahid, al-mabtun. Perkara lagi. Uh, disebutkan juga dengan appendix. Apa appendix? Appendix itu usus yang buntu. Nah, orang terkena usus buntu. Kemudian infeksi. Dan usus buntunya membengkak. Dan Infeksi di dalam tidak diobati, akhirnya pecah. Racun semuanya kepada tubuh. Meninggal orang ini. Tasammum, keracunan. Karena pecahnya usus yang membengkak dari usus buntu yang sudah hancur. Maka masuk kepada syahid apa tidak? Masuk kepada syahid. Itu fatwa-fatwa ulama. Seperti itu kita bisa menjelaskan di sini Lalu pertanyaannya al-mabtun di sini apa saja penyakitnya itu tadi. Kolera, disentri dan juga e, pecahnya appendix, usus buntu dan juga yang lainnya dari sakit-sakit perut. Maka di sini bisa mematikan maka dia masuk kepada syahid. Kemudian contoh lain. Kena penyakit hepatitis B seperti saya kami Mukbil dan bapak kami juga. Hah? Bagaimana hati? Masuk pencernaan atau tidak? Hah? Terus masuk apa kalau hati? Sistem apa? Hah? <laughs> Wallahu a'lam di sini masalah hati para ulama tabib mereka mengatakan masuk jihad dari pencernaan karena hati itu dia yang akan menyerap dari absorpsi dari bahan-bahan makanan dan dia akan menyaring dari racun-racun yang ada di dalam tubuh maka fungsi hati wallahu alam masuk kepada pencernaan. Jadi orang-orang yang terkena hepatitis B bisa masuk. Kemudian ada orang masuk TBC mati. Hah, masuk tidak? TBC kan di badan. Hah? Paru-paru, jihad tanah fusi. Ataupun sistem respiratory, respiratory system ataupun sistem pernafasan. Orang mati karena migrain, sakit kepala. Masuk apa tidak? Seperti itu contohnya. Maka permasalahan al-mabtun bisa ditafsirkan dengan Apakah dia masuk kepada sistem sanasuli atau tidak? Contohnya yang lain misalnya perempuan yang hamil meninggal. Kan di perut itu. Penyakit perut apa tidak? Keguguran meninggal. Hah? Itu jihaz reproduksi, ya kan? Sistem reproduksi. Penyakit perut atau tidak? Bukan penyakit perut. Seperti itu. Alhasil masalah orang yang melahirkan meninggal masuk kepada syahid itu hadisnya lain lagi. Namun apakah masuk kepada al-mabtun atau tidak? Maka ini yang dipertanyakan oleh saudara kita. Maka dikembalikan kepada sistem dari pencernaan atau tidak. Kemudian pertanyaannya tadi, di saat terkena penyakit mabtun ini seperti kolera dizentri dari pertanyaan tadi, dia di WC terus. Tidak bisa bangkit. Karena setiap 2 menit, 3 menit ke WC lagi. Baru keluar dari WC, balik lagi. Dan saya pernah merasakan seperti itu di sentri. Se selama 6 jam, sekitar 24 kali. Maka menyiksa sekali. Maka di sini pertanyaannya bagaimana apakah boleh dia duduk di hammam karena ingin banyak berzikir dan dia merasakan ini mungkin ajalnya maka dia mungkin di hammam di WC tidak bangkit lagi kemudian beristighfar, apa boleh? Jawabnya, para ulama memakruhkan al-istighfar dan juga semua zikir di WC. Kecuali dengan di dalam hati. Pendalilannya telah datang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Adapun di Al-Quran, ma'ruf di dalam surat al hajj. Dalika wa mayu'azim sya'airallah min taqwal kulub. Fa'innaha min taqwal kulub. Maka barang siapa yang mengagungkan siar siar Allah seperti WC itu adalah tempat yang kotor, najis dan sebagainya. Maka tidak melaporkan zikir, istighfar dan sebagainya, kalimat-kalimat Allah, maka dia masuk kepada ayat tadi, Dari kawaman yu'azim sa'air Allah fa min taqwal kulub. Maka dia itu dari ketakwaan hatinya kepada Allah di saat tidak menyebutkan lafaz-lafaz di dalam WC yang menghinakan itu. Adapun di dalam hadis telah datang hadis dari Anas bahwa dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam idadah kholal khola wa doa khotamahu. Dulu Nabi jika masuk kepada WC maka Nabi mengeluarkan cincinnya tidak dimasukkan bersamanya. Kenapa? Karena ada di cincinnya tertulis syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Iya apa tidak hadis itu? Hadis itu jika sahih kita beristidlal padanya. Namun sayang hadis itu hadis yang dhaif diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari jalan Hammam an Ibni Jurej an Zuhri an Anas. Maka di sini telah didoibkan oleh para ulama, diantaranya oleh Abu Daud, dikatakan oleh Abu Daud di dalam sunannya mungkar. Hadis ini adalah hadis yang mungkar. Dan yang jelas Hadis ini doif dikarenakan madarnya bertumpu kepada Ibnu Jureid. Dan Ibnu Jureid seperti antum ketahui dia adalah Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Mudallis. Maka hadis ini tidak ada dari jalan yang lain kecuali dari jalan Ibnu Jureid, dari Az-Zuhri, dari Anas. Dan di sini Ibnu Jureid Mudallis, maka sanatnya doif. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari jawaban dari saudara kita. Maka Kesimpulannya, boleh bagi orang yang bertanya tadi untuk berzikir di dalam WC, namun tidak dilaporkan, tetapi di dalam hati. Dan zikir-zikir dengan di dalam hati itu juga termasuk dari azkar. Untuk menjaga lisan kita dikeluarkan di WC yang hukumnya makruh. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma